Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ni'ma dan bi'sa. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ma yajri majra ni'ma wa bi'sa fi ifadatil madahi wadhammi yaitu kata yang menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa dari sisi kata tersebut itu membawa makna al-madahu yaitu pujian dan juga adzammu yaitu celaan artinya di dalam bahasa Arab itu ada kata lain yang dia itu menempati kedudukannya ni'ma dan bi'sa dari sisi makna dan juga dari sisi hukumnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-492. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan waj'al kabi sasa waj'al fa'ula min dhi thalathatin ni'ma musjala. Maka beliau mengatakan waja'al kabisa sa'a. Ya, atau waja'al sa'a kabisa. Maka jadikanlah sa'a itu seperti bisa. Dari sisi maknanya dan juga hukumnya. Artinya sa'a itu bisa menempati kedudukan bisa dari sisi makna dan juga hukum. Kemudian beliau melanjutkan wajah alfa faula min dhi thalathatin kani'ma musjala. Dan jadikanlah wazan fa'ula dari ya, setiap fi'il yang thulafi. Ya, min dhi thalathatin dari setiap fi'il yang dia itu thulafi kan ni'ma. Ya, jadikanlah fa'ula itu seperti ni'ma. Artinya dari sisi makna dan hukum itu sama seperti ni'ma. Musjala, ya artinya secara mutlak tanpa ada batasan atau ikatan yang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini dan beliau mengatakan Lamma faragha bin Malikin rahimahullahu min ahkami ni'ma wa bi'sa. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala selesai menjelaskan mengenai hukum-hukum ni'ma dan bi'sa, syara'a fi bayani majara majarahuma. Maka beliau mulai menjelaskan mengenai kata yang menempati kedudukan dari keduanya. Ya, atau mengalir seperti alirannya keduanya, ni'ma dan bisa. Artinya dia bisa mengambil makna dan hukumnya. Maka beliau melanjutkan fayusta'malu fi dzammi sa'a isti'mala bi'sa. Ya, fayusta'malu fi dhammi sa'a isti'mala bi'sa. Maka sa'a itu dapat digunakan untuk konteks celaan sebagaimana konteks yang sama dengan bi'sa. Atau sa'a itu dapat menempati kedudukan bi'sa dari sisi penggunaan maknanya wa ta'khudhu ahkamaha. Kemudian bisa itu dapat mengambil maaf sa'a itu dapat mengambil hukum-hukum dari bisa. Nahwu contohnya sa'arrajul sa'arrajulu Abu Jahlin. Sa'arrajulu Abu Jahlin. Sepuruk-puruk laki-laki itu adalah Abu Jahal. Maka di sini, saat di sini, itu secara hukum dan makna itu sama seperti biksa. Maka seolah-olah dikatakan, Bi'sar rojulu Abu Jahlin. Sepuruk puruk laki-laki itu adalah Abu Jahal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu ayatina. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu ayatina." Maka sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka di sini fasa'a, maka sa'a yang ada pada ayat ini fi'lun ma'bin jamidun li insyaidz Itu merupakan fi'il ma'bi yang dia itu fi'il jamid, berarti dia tidak mutasarrif, tidak dapat ditasrif li insyaidz untuk mengungkapkan celaan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban dan fa'il dari sa'a pada ayat ini, ya kita lihat tidak ada, tidak ada secara lafat, maka itu adalah fa'ilnya domir mustatir, yang hukum mustatirnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Takdiruhu huwa. Yang takdirnya itu adalah huwa. Mathalan tamyizun mansubun. Kemudian lafat mathalan itu adalah tamyiz yang mansub. Wa huwa mufassirun li fa'ili sa'a. Dan tamis tersebut itu menafsirkan fa'il dari sa'a. Ini sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Al-qawmu mubtada'un mu'akhorun. Dan al-qawmu pada ayat tersebut itu sebagai mubtada' yang diakhirkan. huwal maksusu bidhammi dan itu adalah yang dikhususkan atau menjadi pihak yang dicela. Wal jumlatu qablahu khabarun muqaddamun. Dan jumlah sebelum dari al qaumu itu adalah khabar yang didahulukan. Alladzina na'tun di al qaumu. Dan lafat alladzina itu na'at dari lafat al qaumu. Kemudian beliau melanjutkan wa mimma yajri majra ni'ma wa bi'sa fit dalalati 'alal madahi wa dhammi Ya, kemudian di antara kata yang dapat menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa dari sisi dia itu dapat membawa makna atau dia itu menunjukkan makna pujian dan juga celaan itu adalah kullu fi'lin thulathiyin yaitu setiap fi'il thulathi yang solihin atau solihun ya solihin litta'ajubi minhu yang dia itu memungkinkan untuk dibawa kepada makna ta'ajub jadi setiap fi'il thulathi yang memungkinkan dibawa ke bentuk ta'ajub, menunjukkan makna kagum. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Maka itu dapat menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa. Fayaju fayaju luhu ala wazni fa'ula bidhammil aini. Maka fiil-fiil tersebut itu boleh digunakan mengikuti wazan fa'ula. Berarti dia itu didommahkan ainul fi'ilnya. Imma bil asolati, ya baik dommahnya ain tersebut, itu memang asalnya, secara asalnya itu memang fi'il tersebut itu ainul fi'ilnya dommah. Contohnya apa? Syarufa mulia. Nah, itu memang asalnya itu eh, dia ainul fi'ilnya itu dhamma ya syarufa, mulia. Kemudian karuma ya sama mulia atau agung itu juga dia itu asalnya memang eh, ro di situ ainul fi'ilnya dhamma. Kemudian hasuna Ya, hasuna baik itu juga asalnya ainul fi'ilnya itu dhammah. Au bitahwili atau diubah ya mengalami perubahan atau diubah ke wazan tersebut. Jadi misalnya ada fiil yang asalnya itu tidak fa'ula tetapi kemudian dibuat menjadi fa'ula, diubah. Contohnya apa? Fahuma Ya, fahuma. Maka fahuma itu asalnya adalah fahima, fa'ila. Namun di sini ya memahami. Maka di sini diubah menjadi fahuma. Kemudian wa jahula. Ya, jahula. Jahula asalnya adalah jahila. Kemudian diubah mengikuti wazan fa'ula. Ya, jahila itu ya tidak tahu atau bodoh. Kemudian contoh yang lain itu adalah baru'a. Baru'a itu asalnya adalah baro'a. Ya, dia itu mahir, piawai. Maka di sini bisa diubah menjadi baru'a. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan eh, penjelasan tadi. Maka di sini beliau menjelaskan yara ba'dun nuhati annahu la yajuzu tahwilu hadhil af'ali wa ma syabahaha ila fa'ula bidammil aini. Ini berarti ada perbedaan pendapat. Nah, sebagian ulama nahwu itu berpendapat annahu la yajuzu tahwilu hadhil af'ali bahwa tidak boleh mengubah fiil-fiil tadi. Ya, seperti tadi fahima, jahila, dan baro'a. Wa ma syabahaha, dan juga fiil-fiil yang serupa dengan itu. Ya, tidak boleh diubah ke apa? Ila fa'ula bidhammil aini. Ya, kebentuk fa'ula dengan mendomahkan ain. Mengapa? Lianna hadat tahwila ghairu masmu'in. Nah, ini pendapat yang kuat. Alasannya karena pengubahan seperti ini itu tidak terdengar, ya, tidak pernah didapati dari penggunaan bahasa Arab orang terdahulu, ya orang-orang yang fasih. Namun di sini wal haqqu al jawazu. Ya, kan tetapi menurut penulis yaitu Syekh Abdullah Al Fauzan hafizahullahu taala yang benar itu boleh. Ya, boleh mengubah dari tadi fahima menjadi fahuma itu boleh. Mengapa liwurudihi an ba'dil qabailil arabiyyati? Ya, karena ternyata itu didapati atau diriwayatkan dari sebagian kabilah Arab. Ala manaqalahul khudariyu fi hasiyatihi. Ya, sebagaimana yang dinukilkan al oleh Al-Khudari dalam khasyah beliau. Ya, Al-Mujallad Thaniyah pada jilid kedua, Safhata Khamsin wa Arba'ina pada halaman 45. Anis Suyuti, ya, Al-Khudari itu meriwayatkan dari As-Suyuti. Kemudian beliau melanjutkan, Waqad Mathala mathala benu hmm. mathala mungkin ya lebih tepat mathala wa qad mathala benu malikin bi hadhil af'ali fi syarhihi 'alal kafiyati dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala juga memberikan contoh dengan fiil-fiil ini pada syarah beliau terhadap kitab Al-Kafiyah Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua. Kemudian Safhata Khamsa Ashrota wa Mi'atin wa Alfin pada halaman 1115. Wabnuhu fi syarahihi alal alfiyati. Dan juga anak beliau, yaitu anak dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kita mengetahui salah satu syarah dari alfiyah itu adalah uh, syarah Ibnu Nadhim sejarah dari uh, anaknya Ibnu Malik. Eh, ya anaknya Ibnu Malik ya betul. Kemudian uh, yaitu yaitu syarah dari anak beliau uh, terhadap kitab Alfiyah. Safhata arba'in wa sab'ina wa arba'i mi'atin halaman 474. Kita lanjutkan takulu ya maka engkau dapat mengatakan dalam uh, sebuah jumlah itu syarufar rajulu khalidun. Ya, syarufar rajulu khalidun. Yaitu sebaik-baik lelaki itu adalah khalid. Wa la'uma rajulan isamun. Ya, la'uma rajulan isamun. Seburuk-buruk laki-laki itu adalah isam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-5. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, betapa besarnya perkataan yang keluar dari ya, mulut-mulut ya, mulut -mulut mereka. Kaburo, maka kaburo yang ada pada ayat ini fi'lun madhin li insya'iz itu adalah fi'il madhi untuk mengungkapkan celaan ya. kemudian um, ya sehingga ya mungkin terjemahan yang lebih tepat kalau dari sisi makna itu adalah betapa buruknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka Ya, karena ini untuk menunjukkan celaan. Kemudian uli tak litaknithi dan tak yang ada pada kaburot itu adalah untuk menunjukkan taknis. Karena ya eh, tamyisnya yaitu kalimatan di sini yang menjelaskan fa'il itu adalah muannath. Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Dan fa'il dari kaburot itu adalah domir mustatir yang wajib tersembunyi takdiruhu hiya yang takdirnya adalah hiya ya karena kalimatan itu muannas yufassiruhu tamyizu yang hiya ini ditafsirkan oleh tamyiz kalimatan tamyizun mansubun dan lafat kalimatan itu adalah tamyiz yang mansub Kemudian beliau melanjutkan wa huwa bi hadhihi siyaghati ya'khudhu ahkama ni'ma wa minal jumudi. Maka kata tersebut ya atau kata-kata yang dijelaskan sebelumnya yang mengikuti wazan faula dengan sirah ini dengan bentuk ini itu ya'khudhu ahkama ni'ma wa bi'sa. Itu mengambil hukum dari ni'ma dan bi'sa. Apa saja eh, eh, hukum dari ni'ma dan bi'sa yang diambil? Minal jumudi. Ya, yang pertama itu adalah fiil tersebut menjadi fiil yang jamit. Ya, fiil tersebut itu ketika sudah membawa makna ni'ma dan bi'sa, itu menjadi fiil yang jamit. Tidak bisa ditasrif fala alahu maka fi'il tadi kabura syarufa lauma tidak memiliki mudhari' wala amro dan juga tidak memiliki fi'il amr wala ghairuha minal mushtaqqati dan juga tidak ada eh, fiil-fiil eh, tidak ada bentuk-bentuk atau turunan-turunan yang lain dari kata tersebut. Jadi fiilnya fiil jamid kama ya'khudul ahkamal mutaqaddimata lil fa'ili. Nah, sebagaimana dia mengambil hukum-hukum uh, yang sebelumnya, yang telah dijelaskan sebelumnya. Lil fa'ili, ya bagi fa'ilnya, terkait fa'ilnya. Wal makhsusi, dan juga yang terkait maksus, yang dikhususkan untuk dipuji atau dicela ma'alin firodi fi ba'dil ahkami. Ya, walaupun dia bersendirian atau dia itu memiliki perbedaan dengan nikmat dan bisa pada sebagian hukum. Jadi walaupun tadi fiil-fiil fa'ula tadi itu dia um, mengambil hukum nikmat dan bisa, namun ternyata dia juga infirot, dia itu memiliki hukum yang berbeda. Dia bersendiri memiliki hukum yang berbeda. Minha di antara hukum yang berbeda tersebut itu adalah anna hadzan naw'a minal af'ali yufidul madha al khassa bihi. Ya anna hadzan naw'a minal af'ali yufidul madha al khassa bihi. Yaitu jenis jenis dari fiil-fiil ini itu membawa makna uh, pujian yang khusus. Dan juga celaan yang khusus. Ma'al ma'nal asliyi lil fi'li. Ya, meskipun dia tetap membawa makna asal dari fiilnya. Jadi Jenis fiil ini itu menunjukkan pujian atau celaan yang khusus dengan tetap membawa makna asal dari fiilnya tersebut. Wal isy'ari bitta'ajubi. Nah, kemudian dia itu dengan mengikuti wazan ini itu memberikan kesan ta'ajub yaitu kekaguman. Fafi mifli maka pada contoh adalal hakimu ya adalal hakimu. Ya, kalau adalal hakimu itu hakim tersebut adil. Tapi takulu engkau meng mengatakan, ya engkau menggunakan kaidah ini menjadi adulal hakimu. Ya adulal hakimu. Nah, maknanya jadi apa? Betapa adilnya hakim tersebut. Fayufidu hadat tarkibul jadidu. Ya maka susunan yang baru ini, yang tadinya adalah itu menjadi adula, al-makna berarti menjadi maf'ul ya. Berarti fayufidu hadha tarkibul jadidu al-ma'na lughawiyya lil fi'li. Maka susunan yang baru ini yang tadinya menjadi adalah menjadi adalah itu membawa atau memberikan makna makna asal, makna lugawi yang dimiliki oleh fi'il. Ya. Yaitu apa? Keadilan. Jadi makna asal yang dibawa oleh fi'il adalah keadilan. Wa madahal hakimi bil adli faqat. Ya, dan juga memuji memuji hakim tersebut dengan keadilan saja ma'at ta'ajubi. Nah, disertai dengan makna takjub. Ya, betapa adilnya hakim tersebut. Wa i'rabuhu dan i'rab dari jumlah tersebut adula fi'lun madhin jamidun li insya'il madakhil khosi. Adula adalah fi'il madhi yang jamid untuk membawa makna pujian yang khusus. Kemudian al-hakimu fa'ilun marfu'un bid dhammati dan al-haki lafadz al-hakimu adalah fa'il yang marfu' dengan dhammah. Nah, itu hukum yang pertama yang dia itu berbeda dengan ni'ma dan bi'sa. Atsani hukum yang kedua sihhatu wuqu'i fa'ili hadzal fi'li khalian min al yaitu memungkinkan fa'il dari fi'il tersebut yang diubah menjadi wazan fa'ula tadi, kolian min al, itu kosong dari al. Jadi fa'ilnya di sini itu boleh datang tanpa al. Wa mimma yushtarotu fi fa'ili ni'ma. Ya. Dan al tersebut itu tidak wajib didatangkan, ya al tersebut tidak wajib didatangkan untuk fa'ilnya fi'il-fi'il tersebut. Ya, karena apa? Wa mimma yushtaratu fi fa'il ni'ma. Dan itu merupakan hal yang disyaratkan pada fa'il ni'ma. Ya, kita tahu bahwa fa'ilnya ni'ma itu harus datang dengan al. Atau diidofahkan dengan lafat yang ada alnya. Atau diidofahkan kepada mudof yang mudof ilaihinya ada alnya. Ya, maka di sini eh, disyaratkan seperti itu. Akan tetapi untuk fiil yang mengikuti wazan fa'ula tidak demikian. Fatakulu, maka engkau boleh mengatakan, adula umaru. Ya, boleh. Betapa adilnya Umar. Syarufa Khalidun. Juga boleh, betapa mulianya Khalid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat um, An-Nisa ayat ke-69 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hasuna ulaika rafiqa dan mereka itu adalah ya sebaik-baiknya teman Ya, sebaik-baiknya orang yang menyertai. Maka di sini fahasuna fi'lun maudin jamidun li insya'il madhi. Maka hasuna pada ayat tersebut itu adalah fi'il maudhi yang jamid yang membawa makna pujian. Sedangkan ulaika, lafat ulaika yang ada pada ayat tersebut, ulai, ya ulai, jadi pada uh, eh, i'rabnya itu ya, kadang ada i'rab yang dipisah seperti ini. Ulai itu adalah ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu merupakan isim isyarah yang mabni dengan kasroh yang menempati kedudukan rafa sebagai fa'il. Wal kafu dan kaf yang ada pada Uh, ulaika itu adalah harfu khitabin, ya huruf khitab menunjukkan lawan bicara. Rafiqan tamyizun mansubun dan lafat rafiqan adalah tamyiz yang mansub. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala waj'al kabi sasaa ila akhirih. Ai maksudnya ij'al saa mithla bi'sa fi ma'naha wa ahkamaha. Jadikanlah bi'sa itu uh, seper, sebagaimana, maaf, ija'al sa'a. Jadikanlah sa'a itu sebagaimana bi'sa dari sisi makna dan hukumnya. Jadi sa'a itu dapat di, menempati kedudukan bi'sa dari sisi makna dan hukum-hukumnya. Waj'al fa'ula min kulli fi'lin thulathiyin mithla ni'ma. Dan jadikanlah uh, setiap uh, fa'ula, ya jadikanlah wazan fa'ula dari setiap fi'il thulathi sebagaimana ni'ma. Ya, sebagaimana ni'ma. Fi ma'naha wa ahkam fi ma'naha wa ahkamiha min ghairi taqyidin bi hukmin dun eh, bi hukmin duna akhar. ya, jadi fi ma'naha wa ahkamiha min ghairi taqyidin bi hukmin duna akhar. ya jadi yang tadi yang fiil yang mengikuti wazan fa'ula tadi yang mengikuti wazan fa'ula itu dia dapat menempati kedudukan nikma dari sisi eh, makna dan juga hukum-hukumnya. Ya. Tanpa terbatas pada hukum tertentu dan juga yang lainnya. Berarti tidak ada hukum yang mengikat penggunaan ini. Kemudian beliau melanjutkan walaisa gharaduhu ya bukanlah maksudnya itu adalah uh, ni'ma wahdaha wahdaha. Ya walaisa gharaduhu ni'ma wahdaha. Jadi bukanlah maksud beliau itu adalah nikma saja yang dimaksud, hanya nikma yang dimaksud. Wa innama mathalaha bi'sa. Ya wa innama mathalaha bi bi mathalaha bi'sa. Ya, sesungguhnya beliau itu hanya uh, atau misluhai. Ya, yang tepat mislu Jadi maksudnya bukan maksud beliau di sini itu membatasi faula itu pada makna nikma saja. Wa innama mithluha bisa. Namun itu juga bisa dibawa ke makna bisa. Jadi eh, bisa dibawa ke makna nikmah bisa juga dibawa ke makna bisa. Ya. Tapi di sini beliau melanjutkan wal haqqu anna bainahuma furuqan. Ya. Namun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Ya, jadi eh, antara penggunaan terhadap nikmat dan bisa itu ada perbedaan asyarna ila ba'diha yang kami sudah mengisyaratkan kepada sebagian perbedaan tersebut. Wal alifu fi qawlihi fa'ula lil wazni. Dan alaf alif yang ada pada ucapan beliau fa'ula itu untuk ya wazan, ya, alif itlak. Kan asalnya fa'ula saja, tidak ada alifnya. Wa ma'na musjala ay mutlaqon anitaqyidi. Tadi kan ada di akhir itu musjala itu maksudnya adalah mutlak tanpa adanya syarat atau keterikatan. Kemudian beliau melanjutkan isti'malu habbadha wala habbadha wa ahkam wa ahkamuhuma. Ya, isti'malu habbadha wala habbadha wa ahkamuhuma. Penggunaan dari habbadha dan juga la habbada dan juga hukum yang berlaku bagi keduanya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-493 sampai bait yang ke-495. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa mithlu ni'ma habbadha wal fa'ilu wa mithlu ni'ma habbadhal fa'ilu dha wa in turid dhamman faqul la habbadha ya. maka beliau mengatakan uh, eh, habbadha itu bisa diserupakan juga dengan ni'ma jadi ketika kita melihat ada jumlah habbadha itu bisa dibawa kepada makna ni'mat. Al-fa'ilu dha dan fa'il dari habbadha itu adalah lafat dha di situ. Wa in turid dhamman faqul la habbadha. Dan jika engkau menghendaki makna celaan, berarti yang maknanya bisa, itu katakanlah la habbadha. Ya, la habbada. Kalau yang tadi itu al-madh, uh, pujian. Nah, kalau la habbada itu adalah celaan. Ada um, di situ adalah la nafiyah. Kemudian beliau melanjutkan wa aulidhal makhsusa ayyan kana la ta'dil bidha fahuwa yudahil mathala. Nah, kemudian letakkanlah Ya, setelah za atau ikutkanlah setelah za itu al-makhsus, berarti yang dikhususkan dengan pujian atau dengan celaan. ayan kana, ya, apapun yang uh, diinginkan untuk diletakkan di situ. Maksudnya nanti akan dijelaskan boleh muzakkar, boleh muannaf mufrad, musanna dan jamak. yang seperti itu. Kemudian la ta'dil bidza. Ya, la ta'dil bidha. Ya, janganlah engkau ubah lafat the. Ya, berarti the itu harus ada di situ. Dan the itu harus sebelum maksus. Bahwa yudahi al-mathala. Ya, karena um, ya menyerupai atau menandingi al-mathal, yaitu peribahasa. Kemudian beliau melanjutkan wa ma siwa darfa bihabba au fajur bilba wa duna dimo dan dimo dimamul ha kathur. Wa ma siwa darfa bihabba au fajur bilba wa duna dan dimamul ha kathur. Maka beliau melanjutkan wa ma siwada irfa bi habba Kemudian eh, jika misalnya uh, fa'il dari haba itu didatangkan dengan bukan the, ya bukan the, maka dia rofakkanlah kata tersebut. Atau jur bilba, atau majerurkanlah dengan ba. Wadunada andimamu alha kathur. Kemudian Nah, maksud dari wadu waduna mulha hakathur itu adalah jika um, fa'il dari habba, ya fa'il dari habba itu bukan dha. Maka yang lebih banyak itu hak pada habba itu dibaca dhammah, indimam, ya dibaca dhammah. Berarti menjadi hubba. Menjadi hubba. Ini nanti akan dijelaskan. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ketika bait ini, beliau mengatakan, Mimma yajri majro ni'ma wa bi'sa fi ifadatil madahi wa dhammi habbada. Dan di antara kata yang menempati kedudukan ni'ma dan bi'sa, dari sisi membawa makna pujian dan juga celaan itu adalah kata habbadha. Ya, habbadha. Wahia lil madhil ammi. Dan lafat habbadha itu adalah untuk pujian yang umum. Nah, kalau tadi kan untuk pujian yang khusus sebelumnya. Nah, kalau di sini itu adalah pujian yang umum. Ma'al isy'ari bil hubbi wal qurbi minal qalbi. Namun ada perbedaannya. Di sini dikatakan ma'al isyari bil hubbi wal qurbi minal qalbi. Nah, di sini uh, membawa makna pujian namun di sini disertai dengan makna kecintaan dan juga kedekatan hati. Wala habbadha wa hiya lidzammil ammi. Sedangkan kalau di tambahkan dengan la di situ. Ya la habbada di situ adalah la-nya adalah la nafiyah. Itu nanti membawa makna celaan yang umum. Takulu, maka engkau dapat mengatakan, Habbadal muhaddithu al-Bukhariyu. Sebaik-baik seorang ahli hadis itu adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian la habbadar rajulu Abu Lahab Abu Lahabin. Ya la habbadar rajulu Abu Lahabin. Eh, dan sepuruk-puruk laki-laki itu adalah Abu Lahab. Kemudian beliau melanjutkan wa i'rabuhu dan i'rab dari jumlah ini itu adalah Habba, habba di situ fi'lun maudin jamidun li insya'il madhi. Fi'il maudi yang jamid, yang dia itu membawa makna pujian. Dha ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan dha pada jumlah tersebut adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rofa sebagai fa'il. Al-muhaddithu huwal makhsusu bil madahi. Dan lafat al-muhaddithu itu adalah yang dikhususkan dengan pujian. Ya, dan, dan, dan, diletakkan, dan diletakkan setelah the tadi. Wa yu'rabu mubetadaan. Dan di'i'rab sebagai mubetada. Wal jumlatu qablahu khobarun. Dan jumlah sebelumnya yaitu habbadal muhaddithu itu adalah khobar au khobarun li mubtada'in mahdhufin atau khobar bagi mubtada yang dihapus. Ya, ini sudah dibahas uh, atau ada lanjutan ala ma taqaddama fi i'rabil makhsusi sebagaimana yang sudah berlalu dari i'rab yang telah berlalu. Kemudian beliau uh, melanjutkan illal badala fala yasihuhuna ya, kecuali badal karena kan bisa juga ya di Arab sebagai badal nah tapi kalau badal fala yasihuhuna maka eh, tidak memungkinkan di Arab sebagai badal di sini kemudian beliau melanjutkan eh, wa mithlu hadza yuqalu fi i'rabis sighati tsaniyati dan yang serupa dengan ini itu dapat dikatakan pada i'rab yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang la habbadzar rajulu Abu Lahabin. La habbadzar rajulu Abu Lahabin itu i'rabnya sama dengan yang tadi. Tetapi eh, di sini dikatakan ma'a i'rabila nafiyatun. Ya, tapi di sini ada la-nya tadi, la adalah la nafiyah. Wahadal maksusu lahu hukmani. Maka maksus pada habbada ini itu memiliki dua hukum. Ya, jadi maksus untuk habbada itu memiliki dua hukum. al awalu hukum yang pertama, annahu la yasihhu taqaddumuhu 'alal fa'ili dza. Ya, ini yang diungkapkan pada syair. Bahwa tidak memungkinkan mendahulukan maksus dari fa'ilnya yaitu the. Ya, jadi maksud itu harus diletakkan setelah the. Tidak boleh didahulukan dari the. Fala taqulu maka engkau tidak mengatakan habba khalidun the. Ya, tidak boleh engkau mengatakan habba khalidun the. Turidu padahal yang engkau inginkan habba the khalidun. Ya, sebaik-baik yaitu adalah khalid. Kemudian atsani yang kedua annal fa'ila dha ya bahwa fa'ilnya yaitu dha itu yalzamul ifroda itu selalu datang dalam bentuk mufrad. Kita tahu bahwa the itu adalah isi yang menunjukkan makna mufrad. Nah, isim yang mabni yang menunjukkan makna mufrad. Nah, ini selalu datang dalam bentuk mufrad tidak menjadi zani ya dan seterusnya. Kemudian watadzkira selalu datang dalam bentuk uh, muzakkar. Ya, selalu datang dalam bentuk mufrad, kemudian selalu datang dalam bentuk muzakkar. Mahma kana amrul makhsusi minal ifrodi awit tathniyati awil jam'i awit tazkiri awit ta'nifi. Ya. Jadi the itu selalu datang dalam bentuk mufrad, ya, bagaimanapun keadaan maksusnya. Ya. Jadi mahma kana amrul maksusi, bagaimanapun keadaan maksusnya. Baik maksusnya itu mufrad atau tasniyah, musanna, ya, kemudian jamak, kemudian muzakkar atau muannats. Apapun maksusnya, the di sini selalu datang dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Ya. Maka bagaimana contohnya? Di sini beliau memberikan contoh Takulu engkau mengatakan habbadzat tabibu Muhammadun. Sebaik-baik dokter adalah Muhammad. Maka di sini kita lihat uh, eh, maksudnya yaitu at-tabibu itu mudzakkar. Ya. Kemudian um, mufrad juga, berarti sama dengan the. Nah, kemudian wahabbadzat tabibatu Fatimatu. Dan sebaik-baik dokter wanita itu adalah Fatimah. Maka di sini juga dapat dilihat maksudnya at-tabibatu itu mufrad tapi dia uh, eh, muannats. Tetapi habbadza tetap dzanya tetap muzakkar dan mufrad. Kemudian habbadat tabibani al-muhammadani. Sebaik-baik dua dokter itu adalah dua Muhammad. Ini juga sama. Di sini maksudnya mudhakar dan muthanna. Ya, tetapi tetap habbada. Kemudian habbadat tabibatani al-fatimatani. Sebaik-baik dua dokter wanita itu adalah dua Fatimah. Kita lihat maksusnya at-tabibatani itu uh, mu'annath dan muthanna. Ya, maka habbadha tetap. Kemudian wa habbadha tabibuna awil atibba'u al-muhammaduna. Ya habbadha tabibuna awil atibba'u al-muhammaduna. Sebaik-baiknya para dokter laki-laki itu adalah para Muhammad. Di sini maksudnya at-tabibuna atau atib al-atibba'u itu mudzakkar dan jamak. Maka habbadha tetap. Kemudian habbadhat tabibatu al-fatimatu. Sebaik-baik para dokter wanita itu adalah para Fatimah. Ini juga sama maksudnya at-tabibatu itu muannats dan jamak. Maka untuk semua keadaan ini kita lihat itu semuanya ya semuanya habada the itu selalu dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Maka beliau melanjutkan wadzalika ya mengapa demikian e, li anna hadhihi sighata usbihatil mathala fi kathratil isti'mali Ya, dzalika li anna hadhihi sighata ushbihatil mathala fi kathratil isti'mali. Ya. Mengapa? Karena bentuk ini itu tadi menyerupai mathal, diserupakan atau asbaha ya. dzalika li anna hadhihi sighata asbahatil mathala fi kathratil isti'mali. Karena bentuk ini, yang seperti ini, itu sudah menyerupai masal peribahasa dalam banyak pemakaian. Ya, maka di sini itu sudah seperti masal, seperti peribahasa. Kemudian wal amsalu la tu mutlakon. Ya, wal amsalu la tughayyiru mutlakon. Dan yang namanya peribahasa itu tidak berubah-ubah. Ya, lafadznya secara mutlak. Kemudian wala tukhaliful lafdhal ladzi waroda 'anil arabi. Ya wala tukhaliful laf wala tukhaliful lafdhal ladzi waroda 'anil arabi. Ya dan juga tidak menyelisihi lafat yang datang dari orang Arab. Ya, jadi uh, tidak berubah secara mutlak, yang namanya peribahasa ya datang seperti itu. Dan juga tidak berbeda lafadznya sebagaimana yang didengarkan dari orang Arab. Dalam bahasa kita pun demikian. Peribahasa dari dulu sampai sekarang ya kita bawa apa adanya. Ya. Kemudian beliau uh, melanjutkan Mahma ta'addadat mawatinu isti'malihi. Bagaimanapun ya ada banyak tempat untuk penggunaannya. Fakadha ma ashbahaha. Demikian juga apa yang serupa dengan sirah-sirah ini. Kemudian beliau melanjutkan, Wa'lam anna habba laha halatani. Dan ketahuilah bahwa yang namanya habba itu memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakunal fa'ilu huwa kalimatu dha. Ya, bahwa fa'il dari habba itu adalah kata dha. Wa hadha huwal ghalibu. Dan ini adalah yang paling banyak. Berarti habba itu paling banyak datang dalam bentuk habbadha. Fa yajibu amroni. Maka ketika fa'ilnya itu berupa dha, maka diwajibkan dua perkara. Al-awwalu yang pertama fathul ha'i fi habba. Memfathahkan hak yang ada pada habba. Ya, berarti dibacanya habba bukan hubba. Itu wajib kalau fa'ilnya za. Kemudian atsani yang kedua an yabqa al-fa'ilu ala suratil ifradi wat tadhkiri yaitu fa'il itu tetap dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. yang tidak diubah, tidak digantikan dengan yang lain. Tidak boleh digantikan dengan dzani dan yang seterusnya. Kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Al-halatu tsaniyatu kemudian keadaan yang kedua dari fa'ilnya haba itu adalah uh, an yakunal fa'ilu isman akhara ghairu kalimati dha. Ya an yakunal fa'ilu isman akhara ghairu kalimati dha. Bahwa fa'ilnya itu berupa isim yang lain yang bukan merupakan kata dza. Fayajuzu jarruhu bilbai ba'i az-zaidati. Ya, maka wajib memajarurkannya dengan bak tambahan. Ya, maaf. Maaf fayajuzu raf'uhu 'alal fa'iliyati bi kalimati habba. Maaf ya, tadi in yakun al fa'il isman akhara ghairu kalimati dha fayajuzu raf'uhu 'alal fa'iliyati bi kalimati habba. Maka boleh ya, maaf. Boleh merofakkan fa'ilnya habba dibaca rofa sebagai fa'il. Ya fa'ilnya karena ada kata habba wayajuzu jarruhu bil ba'iz zaidati dan boleh memajarurkannya dengan ba tambahan. Ya, berarti kalau fa'ilnya bukan za itu boleh dirofakkan, boleh dijarkan. Takulu, maka engkau boleh mengatakan habbat tabariyu mufassiron. Ya, habbat tabariyu mufassiron. Yaitu ya, eh, Tobari itu adalah At-Tobari ah, adalah sebaik-baik ulama penafsir. Atau au hubba bi tobariyi mufassiron. Ya, sama artinya sebaik-baik penafsir itu adalah At-Tobari. Kemudian beliau melanjutkan wa aslu habba itu adalah habuba. Ya, habba itu kan baknya itu dileburkan, ada dua bak yang dileburkan. Maka asalnya adalah habuba, mengikuti wazan fa'ula. Ya. Kemudian summa eh, udghimat summa udghimatil ba'u fil ba'i. Kemudian ba' yang kedua itu diidghamkan ke ba' yang ketiga. Fasarat habba, maka menjadi habba. Fahiya min babi fa'ula al-mutaqaddimi. Itu mengikuti wazan fa'ula yang telah berlalu penjelasannya. Wa amma harakatul ha'i fi hadhil halati fayajuzu dhammuha wa fathuha. Adapun harokat ha yang harokat ha yang ada pada haba yang pada ada, ada dalam keadaan ini itu boleh dibaca dhammah dan boleh dibaca fathah. Fataqulu maka engkau boleh mengatakan khabba ahlus sidqi Ya, habba ahlus sidqi. yang betapa baik eh, ahli kebenaran. Wa hubba ahlus sidqi dan betapa baik eh, ahli kebenaran. Wa hadha makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, di mana beliau mengatakan wa mithlu ni'ma habbadha ila akhirih. Ai maksudnya, mithlu ni'ma ma'afa'iliha fi insya'il madahi jumlatu habbada. Yaitu serupa dengan nikma ya bersama dengan fa'ilnya dalam e, membawa makna pujian itu adalah kata habbada Artinya kata habbada itu menyerupai ni'ma dan fa'ilnya. Dari sisi dia itu membawa makna pujian. Wahia jumlatun fi'liyatun. Dan habbadha adalah jumlah fi'liyah. Al-fa'ilu dha. Dan fa'ilnya adalah dha. Wa inda iradati dhammi. Eh, dan ketika diinginkan makna dham atau celaan. Mm, Tazidula an-nafiyata. Maka engkau menambahkan la an-nafiyah. maka engkau mengatakan la hab habada. Ya, jadi kalau pujian itu habada saja, kemudian kalau celaan la habada. Kemudian beliau melanjutkan, ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ makhsusu lahu hukmani. Kemudian beliau menyebutkan bahwa maksus yang ada pada habada itu memiliki dua hukum. Faqala kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, wa aulida al-makhsus. Ya. Beliau mengatakan wa aulida al-makhsus. Maksudnya apa? Ai auqi'il makhsusa ba'da kalimat idza Yaitu letakkanlah maksus setelah kata dza Ya, artinya harus terletak setelah dza tidak boleh sebelumnya. Ayyan kana, maksudnya yakni mudzakkaron kana ya baik maksudnya itu mudzakkar au muannatsan mufradan atau ma maksudnya muannas mufrad au muthannan au majmu'an atau musanna atau jamak. Kemudian beliau melanjutkan la ta'dil bidza. Ya, la ta'dil bidza. Maksudnya apa? Ai la tamil bi lafdhi ila ghairihi. Janganlah engkau palingkan lafaz za kepada yang selainnya. Artinya za itu harus selalu dalam, datang dalam bentuk muzakkar dan mufrad. Kemudian balil zam ifradahu wa tadhkirahu. Ya balil zam ifradahu wa tadhkirahu, tapi tetapkanlah za itu datang dalam bentuk mufrad dan muzakkar. Kemudian fahwa yudahil Yudohil masala. Bahwa yudohil masala. Itu maksudnya apa? Ta'lilun lil hukmainil madhkuraini. Itu menjadi illah atau sebab bagi dua hukum yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Ya, yang awlidhal maksusa, kemudian ayyan kana, kemudian la ta'til bidha, itu karena itu menyerupai masal. Kemudian thumma dzakara kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan annal fa'ila idza kana uh, e, ghairu kalimatidza bahwa fa'il dari habba itu jika bukan merupakan kata dza fa innahu yajuzu raf'uhu wa jarruhu maka fa'ilnya itu boleh dirofakkan dan boleh juga dimajarurkan Wa amma harokatul ha'i min habba, dan adapun harokat ha dari habba, faqad kathuro dhammuha. Maka e, banyak dibaca dhammah jika fa'ilnya itu bukan the. Jadi menjadi hubba. Fak, e, eh, wa yufhamu minhu annahu idha kanal failu dha imtana'ad dhammu wa wajabal fathu. Dan dipahami dari ungkapan ini, annahu idza kana al-fa'ilu dha, jika fa'ilnya itu adalah lafadz dha, imtana'ad dhammu wa wajabal fathu. Tidak boleh haknya itu didommahkan, tetapi wajib difathahkan. Berarti tidak boleh hubbadha, tetapi harus habbadha. Wa qawluhu fajur, Ya, dan ucapan Ibnu Malik Fajur itu adalah alfa alfa'u zaidatun. Fa di situ adalah fa zaidah. Au fi jawabi syartin muqaddarin atau sebagai fa yang ada pada jawab syarat yang ditakdirkan. Ai ya kalau mengikuti Arab yang kedua insyita fajur insyita fajur jika engkau ingin maka majrurkannya Ya berarti boleh rofa, boleh jar. Li anna harfal atfi la yadkhulu ala mithlihi. Karena huruf atof itu tidak bisa masuk kepada yang sejenisnya. Ya. Karena ada au. Ya, au itu kan huruf atof, kemudian kok ada fa lagi. Ya, maka tidak bisa setelah atof kemudian ataf. Wallahu a'lamu. Maka ini adalah akhir dari pembahasan ni'ma dan bi'sa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.